Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul, pasal-pasal dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir taala. Masih kita dalam pasal langsung kita masuk ya. Pasal Ghazwah Fathu Makkah ya peperangan Fatku Mekah. Ya, sudah dua kali kita membahas ya dan ini panjang sekali Ibnu Katsir tentang perang ini dan itu berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, sudah lewat disebutkan sebabnya bahwa <clears throat> terjadi perjanjian antara Nabi dan orang Quraisy tidak berperang ya selama 10 tahun. Kemudian dibatalkan oleh orang-orang Quraisy. Maka batallah ya perjanjian tersebut. Dan orang Quraisy sudah merasa mereka kalah. Ya, mereka sudah takut duluan. Sampai Abu Sufyan berusaha untuk memperbaiki perjanjian tersebut. Tapi kemudian tidak bisa. Ya, mendatangi para sobat waktu itu. Datang ke Madinah langsung mendatangi anak perempuannya Ummu Habibah. Ummu Habibah, Ummu Habibah radhiyallahu mengatakan, "Kamu najis. Jangan kamu duduk di tempatnya Nabi SAW." Kemudian mendatangi Abu Bakar mendatangi Umar dan sebagainya terakhir mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kita teruskan qala rahmatullah. ya setelah setelah tidak bisa diperbaiki perjanjian tersebut, maka Nabi mempersiapkan diri untuk menyerang, untuk menyerang Mekah, negeri yang dia cintai yang beliau diusir darinya. Ini terjadi di bulan Ramadan tahun yang ke-8. Ya. Tahun ke-8 Hijriah tanggal 10 Ramadan. Qala rahimahullah ta'ala, "Tsumma syara'a Rasulullah fil jahazi ila Makkah Kemudian ini apa lu syuruk mulai. Mulailah Rasulullah SAW dalam mempersiapkan diri menuju Mekah. Wa sa'alallahu azza wa jalla ayu amma ayu amya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membutakan ala Quraisy atas Quraisy al akhbar kabar-kabar tersebut. Ini jangan sampai ketahuan untuk diserang. Fastajaba lahu rabbuhu tabaraka taala. Maka Rabbnya yakni Allah Subhanahu wa taala mengijabahi permintaan beliau doa beliau. Walidzalika lama kataba Hatib bin Abi Balta'ah. Ya demikian itu di antara buktinya adalah ketika Hatib bin Abi Balta'ah, ini seorang sahabat yang mulia ikut perang Badar. Melakukan kesalahan fatal dia. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Memberikan kabar, membocorkan berita kepada orang kafir, menolong orang kafir. Tapi diberikan udur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan beliau memahami. Ya, Sufyan juga mengatakan karena beliau ikut perang Badar. Yang demikian itu bahwa Hatib bin Abi Baltah radhiyallahu anhu menulis kitaban suatu kitab ya kertas lembaran ilah di Mekah kepada orang-orang Mekah. yuklimu mengabarkan mereka fihi di dalamnya bima hamma bi Rasulullah dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamma berkeinginan dengan kuat ya padanya. Minal kudum dari datang ala kitalhim untuk menyerang mereka. Wa ba'atsa bihi ma'imratin dan mengirim ya kertas tadi, tulisan tadi ya bersama dengan seorang perempuan. Ya, jadi perempuan yang membawanya untuk dibawa ke Mekah. Berjalan sekitar 500 km kan itu. Wa qad ta'awwala fi dzalika maslahatan ta'udu alaih dan beliau ta'awwala ini mentakwil berpendapat ya. Ini pendapat beliau dan pendapat pendapat yang salah dan bahaya ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa bongkar, tidak sampai orang Mekah tahu. Disebutkan tak awal di sini anahu arada ayatakhidha dan indahum. Dia ingin untuk ya mengambil tangan ini meminta pertolongan kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Li'anahu lam yakun lahu qarabat. Dia enggak punya kerabat. Ya. Hatib tidak punya kerabat di Mekah. Di Quraisy orang Quraisy yahmuna ahlahu amalahu untuk melindungi keluarganya dan hartanya dia miliki di Mekah. Lianna ulam yakun min Quraisy karena dia bukan orang Quraisy. Balkan halifan lahum, yakni hanya sekutu saja. Ya, ini menurut pendapat dia demikian. Ini cuma beritahu hartaku dilindungi, keluarga dilindungi itu saja sudah, enggak sampai kepada kesana dan kesini. Dan Nabi SAW memberikan udur dia, dimaafkan. Dan waktu itu Umar akan memenggal kepalanya, tapi Nabi melarangnya. Ya, demikian ini Umar bin Khattab langsung keras beliau, radhiyallahu anhu. Maka disebutkan di sini ya memberitahu dengan mengirim surat. Waqat awala fi dzalika masalah ini beliau mentakwilkan bermaksud di kertas tersebut, tulisan tersebut masalahah yang kembali kepada dia, ta'udu alaih. Rahimahullah, ya radhiyallahu anhu. Wa qabala dzalika minhu, qabila dzalika minhu Rasulullah wa Nah, ini Rasulullah menerima alasan beliau dan membenarkannya, ini memaafkannya. Padahal ini termasuk dari perkara yang membahayakan dari pembatal-batal keislaman. Lianau kana min ahli Badr dan beliau termasuk Ali Badr. Nabi mengatakan hadis yang sahih, eh ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Hadis qudsi. Allah mengatakan, "Berbuatlah kalian baik yang ikut perang Badar sekehendak kalian, aku telah mengampuni untuk kalian." Ini bayangkan, masih hidup mereka masih berjalan di muka bumi, dikatakan berbuatlah sekehendak kalian, telah aku ampuni. Ya, di ada dua makna. Yang pertama, ya tidak ada di antara mereka itu yang kemudian murtad. Ya, ini keumuman mereka berarti masih masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Mana yang kedua dalam mereka kalau pun terjatuh pada kemaksiatan, kemudian diberikan taufik Allah bertobat, itu maknanya. Seperti Mistah ikut perang Badar termasuk orang-orang yang radhiyallahu anhu yang apa? terkena ya hasutan orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina. Itu, dicambuk oleh Nabi 80 kali. Ini termasuk ikut perang Badar juga. Wa ba'atsa Rasulullah Aliyan wa Zubair wal Miqdad radhiyallahu anhum. Nabi mengutus Ali, Zubair, Miqdad radhiyallahu anhum ya untuk menangkap perempuan tersebut. Faraddu tilkal mar'ah min radil Ya, maka kemudian mereka pun mengembalikan tiga sahabat ini tadi mengembalikan perempuan tersebut dari Raudah Khah disebutkan Raudatul Khah itu adalah maudhi tempat ala bu'di Barit sejauh satu barit, minal Madinah dari Madinah fi Mekah ke arah Mekah satu barit satu barit itu 22 km sekitar lima farsah nah itu ya 22, 22 kilo dari Madinah ya itu sudah berjalan ke sana ketangkap wa akhadhu minal kitab mereka pun tiga orang sobat ini mengambil dari perempuan itu kitab itu bahkan disebutkan perempuan itu mengatakan enggak aku nggak membawa sampai di Diancam oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau enggak, ya enggak mungkin Nabi bohong kan? Enggak mungkin sama sekali. Datang dari wahyu kan? Aku telanjangi kamu. Akhirnya orang ini takut, perempuan Allah sudah diomongkan seperti itu takut ya. Dikeluarkanlah kertas tersebut. Wa kana hadha min ilamillah. Maka ini termasuk dari pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla nabiyahu nabinya sallallahu alaihi wasallam bidzalik demikian itu wa min alamin buwatihi dan dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja li ashrin khawlauna min Ramadan maka kharaja Rasulullah SAW beliau keluar Rasulullah, SAW ya 10 hari selepas bulan Ramadan ini, tanggal 10 Ramadan. Fi asyrah alaf bersama pasukan 10 ribu. Muqatil orang yang siap berperang minal muhajirin wal ansor dari orang muhajirin dan ansor 10 ribu. Jumlah yang banyak ini. Wa qabail Arab demikian juga kabilah-kabilah suku-suku Arab. Karena waktu itu kan Nabi mempunyai sekutu-sekutu. Ya waqad alafat ya disebutkan alafat di sini ini balakat alaf ini sampai seribu tambahannya muzayyanah ini suku muzayyanah wa kata Banu Sulaim demikian juga Bani Sulaim alal masyhur radhiallahu anhu majmain ya, jami'uhum jadi itu yang terkenal ini seribu tambahannya dari suku-suku ini ya semoga Allah meridhai mereka Wastakhlafa sallallahu alaihi wasallam ala Madinah Nabi menunjuk pengganti di Madinah Aba Ruhm Kulthum bin Husain. Ya, ini yang menjadi uh, pengganti Nabi di Madinah untuk mengimami sholat orang-orang yang sakit mungkin atau yang semisal itu ada keperluan ya namanya Kulthum bin Hasin Hasin atau Husain ini kemudian walakiyahu di dalam perjalanan beliau sudah menuju orang yang mengatakan beliau di Madinah kemudian beliau pun berangkat walakiyahu amhu Abbas bidil Khulaifah ya paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Dhul Khulaifah. Ini termasuk mikot orang yang mau umrah ataupun haji. Ketemu di situ. Walaupun disebutkan ya ini perlu di, dibicarakan ya. Ini akan disebutkan bahwa beliau masuk Islam di sini. Memang Abbas masuk Islamnya belakangan. Ibnu Katsir beliau berpendapat bahwa ya di sinilah dia masuk Islamnya. Wakilah bil Juhfah ada yang mengatakan di Juhfah. Pak Aslam kemudian masuk Islamnya Ini masuk Islamnya ketika itu tahun 8 Hijriah. Belakangan sekali kan masuk Islamnya. Walaupun sebagian mengkritik, tapi memang beliau adalah masuk Islam belakangan. Abdul bin Abbas lebih dulu masuk Islam. Wa raja'a ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bersama dan kembali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ikut berperang juga. Wa ba'atsa saqalahu ila Madinah dan mengirim sakol disebutkan sakol keluarganya, barang-barangnya menuju Madinah. Jadi bertemu dengan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, bapaknya Abdullah bin Abbas ini, demikian juga Fadl, ya di tengah jalan ketika Nabi akan menyerang Mekah. Akhirnya Abbas ini masuk Islam di situ, kemudian ikut perang juga menuju ke Mekah, balik lagi Mekah. Tapi istri, ya ini keluarganya, ya istrinya, misalnya keluarganya dan barang-barangnya terus menuju ke Madinah. Walama intahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai ke suatu tempat namanya Nikil Uqab. Sebutkan mau di Mekah dan Madinah. Suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Jauh ibnu Amhi datang kepada beliau anak dari paman beliau yaitu Abu Sufyan bin Haris bukan Abu Sufyan bin Harb tidak. Tapi Abu Sufyan bin Haris ibni Abdul Muthalib ya, anak paman beliau. Demikian juga wa Abdullah bin Abi Umayyah aku Ummu Salamah. Abdullah bin Abi Umayyah saudara laki-lakinya Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dalam keadaan tunduk masuk Islam. Fataradahuma maka Nabi pun mengusir keduanya. Wa syafaat fihima Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan syafaat kepada keduanya. Wa ablaghadhu anhuma dan menyampaikan kepada Nabi tentang keduanya. Ma raqaqahu alaihima yang membuat Nabi merasa kasihan, merasa lembut ya kepada keduanya. Nah itu datang dari istri beliau. Nah, lewat istrinya akhirnya Nabi sallallahu Nabi sallallahu menerima. Faqabilahuma. Maka Nabi menerima keduanya fa aslama. Kemudian keduanya masuk Islam atama islamah radhiyallahu anhuma. Ya, sempurna Islamnya, atama Islam radhiyallahu anhuma. Masuk Islam dan bagus sempurnanya. Sempurna Islam dia itu. Ini kapan ini? Ketika sudah mau diserang Mekah ini, sudah tidak punya kekuatan, merasa lemah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keduanya masuk Islam. Pada makana asyadan nasi alaih. Setelah sebelumnya keduanya ini paling keras di antara manusia memusuhi Nabi SAW. Dan ini sahih. Kemudian wasama sallallahu alaihi wasallam karena bulan Ramadan kan dan berpuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta balagha ma'an yuqalu lahu. boleh berpuasa terus dalam perjalanan ini sampai di air, maksudnya mata air diberi nama dengan Al-Qudait, sampai ke suatu tempat namanya Qudait. Baina Usfan wa Amaj, antara daerah namanya Usfan dan Amaj. Min tariqi Mekah, di jalan menuju Mekah. aftara ba'dal asr, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbuka setelah sholat asar, benar sudah dekat mau maghrib ya. Beliau apa? Berbuka. Untuk apa? Untuk menguatkan karena sedang jihad. Jangan sampai dalam keadaan jihad itu lemah-lemah tidak Benar-benar persiapan, bahkan kalau puasa pun apalagi safar seperti ini berbuka. Ala rohilatihi di atas kendaraannya badal asar setelah sholat asar di atas kendaraannya liyurahun agar manusia melihat beliau bahwa beliau itu berbuka fil dan beliau memberikan rukhsah keringanan pada manusia para sahabat untuk berbuka. Tsumma azama alaihim. Kemudian Nabi merintahkan azama di sini bukan hanya rukhsah ini kuat. Ya ini untuk merintahkan mereka. Fidalik untuk berbuka. Dari situlah kemudian ada hadis ulaika usah, ulaika usah. Mereka itu bermaksiat, mereka itu bermaksiat. Nah, disuruh berbuka tidak mau. Fantaha sallallahu alaihi wasallam hatta nazama maka Nabi pun berhenti hatta nazar sampai beliau turun Bimari Dohron suatu tempat Mari Dohron ini Fabada beliau tidur malam di situ berhenti di Maru Dohron tidur di situ. Wa amma Quraisy adapun Quraisy fa amallahu alaihi alaiha khabar. Adapun Quraisy Allah butakan atas mereka itu khabar penyerang Nabi menuju Mekah. Ila anhum qad khafu akan tapi hanya saja mereka itu sudah takut, sudah takut duluan. <coughs> Wa tawahamu dan ada apa sangkaan-sangkaan min dalik dari demikian itu. Pada maka natil kalailah maka ketika malam tersebut khoraja Ibnu Harb. Ini keluar Ibnu Harb ya, ini Abu Sufyan bin Harb. Tokoh orang-orang kafir Quraisy dulu dan nanti akan masuk Islam. Wa Budail bin Warqa demikian juga Budail bin Warqa, wa Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam juga ini 60 tahun sebelum jahiliyah, 60 tahun setelah Islam. Ini hidup 120 tahun ini beliau radhiyallahu anhu. Ya tajassasuna khobar. Mencari-cari khobar. Tajasus. Mata-mata yang mencari-cari khobar. Falamma ra'u niron ketika mereka melihat. Niron ya ini cahaya. Karena di antara tipu daya setiap orang menghidupkan apa lampu. Jadi banyak orang kan itu. Ya, di malam hari ini berarti banyak yang menyerang itu. Angkaruh mereka mengingkarinya. Wah berarti banyak sekali. Fakala Budel maka Budel mengatakan hia naruh Khuza'ah itu apinya orang Khuza'ah itu. Ini bukan Muhammad. Wakala Abu Sufyan Abu Sufyan mengatakan Khuza'ah aqallu min dzalik. Khuza'ah lebih sedikit dari itu. Wah, ini banyak ini siapa? Wa raqibal Abbas baghlata Rasulillah. Abbas pamannya baru masuk Islam tadi. Ya, tadi kan sudah disebutkan. Maka dia menaiki baglah. Baglah itu kendaraan ya keturunan dari kuda dan keledai. Yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Baghlata Rasulullah SAW. Lailatul Idin di malam tersebut. Ini di malam tersebut sebelum penyerangan itu banyak kejadian-kejadian. Wa kharaja minal jais dan dia keluar dari pasukan la'allahu yalqa ahadan agar dia bertemu dengan seseorang. falamma jadi supaya mungkin adalah yang masuk Islam atau menyerah dan sebagainya. falamma sami aswatahum arafum ketika mereka ini tiga orang tadi ini Abu Sufyan belum masuk Islam dan dua orang yang lain tadi mendengar ya ya mendengar aswatahum suara mereka ini ya Abbas mendengar suara tiga orang ini. Arafah maka Abbas pun langsung paham, oh ini suara Abu Sufyan ini. Temannya dia kan dulu. Fakola maka dia mengatakan, Abu Hantola, Abu Pak Fa'arafahu Abu Sufyan. Kadang-kadang suaranya sengaja disalahkan, tapi apa? Atau mungkin sesuai dikenal suaranya kan itu. Oh berarti teman ini. Fa'arafa Abu Sufyan. Abu Sufyan pun mengenali mengenal suaranya. Fakola maka berkata Abu Sufyan, Abu Fadl, apakah ini Abu Fadl? Ini anaknya Fadl, eh, anaknya Abbas yang paling besaran Fadl, Sebutkan demikian. Kemudian adiknya Abdullah bin Abbas itu. Kalau Nabi mengatakan iya. Yang satu baru saja masuk Islam Abbas ini kan paman Nabi. Kalau maka berkata ma aka. Apa yang di belakang engkau? Kalau wahyak maka berkata Abbas celaka engkau. Hada Rasulullah ini Rasulullah bin Nas bersama dengan manusia. Ini pasukannya. Wasbaha Quraisy ya, besok pagi menuju Quraisy. Kehancuran untuk Quraisy. Qala famal hailah? Maka bagaimana dayanya bagaimana caranya ini kalau sudah seperti ini mau diserang qala maka berkata wong la lain dofiro bika layak tulanak demi Allah kalau dia mampu mendapati engkau sungguh dia akan bunuh engkau nah, dibunuh engkau walakin irkab warai wa aslim akan tapi nailah di belakangku dan masuklah Islam faraqiba warahu maka Abu Sufyan pun menaiki di belakang Abbas wantala qabi dan berangkat dengannya Famaro fil jais maka melewati pasukan, pasukan yang masih beristirahat. Kulama ata ala qaumin yaqulun ketika setiap mendatangi suatu kaum dari pasukan-pasukan kecil mungkin, mereka mengatakan, "Hadza amur Rasulillah." Ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan dibunuh, jangan diapa-apakan. Ala baglati Rasulullah di atas bigolnya Rasulullah. Nah, dikenal oleh mereka kan. Hatta mara bi manzilah Umar bin Khattab sampai melewati tempat istirahatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Falamma Marwahu ketika Umar melihat, melihat siapa ini? Melihat Abu Sufyan ini, sudah dicari-cari. Qala Allah dia mengatakan musuh Allah. Alhamdulillahilladzi amkana minka bighairi aqdin wala ahad. Segala puji milik Allah yang telah ya memungkinkan aku untuk membunuh kamu kan itu. Ya, untuk menghancurkan engkau, membunuh engkau. Ya, membuat aku mampu untuk menemui engkau bighairi aqdin tanpa akad wala ahad dan tanpa janji. Datang ke sini kamu sendiri. Daripada aku jauh-jauh ya bisa tak bunuh sekarang kan gitu. Wayur wayar kudu Abbas baglah maka Abbas pun yakni menyegerakan baglah ini kandaan tersebut sambil menepuk-nepuk semisal itu sehingga baglah itu cepat. istadu Umar radhiallahu anhu fijarihi dan Umar menyempatkan di dalam larinya untuk mengejar Abu Sufyan. Wakana badian dan dia adalah larinya itu enggak cepat berarti mungkin agak berat dan sebagainya. Fasabaqahu Abbas maka Abbas mampu mendahului dia. Fa'adqalahu ala Rasulillah dan dia mampu mendatangkan Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW. Wajah Umar fi asari dan datang Umar di di belakangnya, di bekasnya. dana Rasulullah maka minta izin kepada Rasulullah SAW fi darbi unuqih untuk <coughs> memukul lehernya Abu Sufyan. Fajarahu Abbas mubadaratan maka Abbas memberikan ijaroh, yakni ajaroh di sini melindungi, aku yang melindungi. Ya, dengan segera. yakni Abbas langsung melindungi diri memberikan kalau sudah diberikan perlindungan tidak boleh dibunuh. Ya, syaratnya seorang itu yang memberikan perlindungan. Fataqawala huwa wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka terjadi perdebatan antara Abbas dan Umar bin Khattab. Ya Umar inginnya membunuh langsung. Fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam ayatiyahu bih. Maka Rasulullah merintahkan dia untuk mendatanginya, untuk memerintahkan Abbas untuk mendatangkan Abu Sufyan bihi dengannya. Go dan besok. Ya, demikian. Falamma asbaha bihi Rasulullah ketika di pagi hari ya datang Abbas, Abbas bersama dengan Abu, Abu Sufyan di hadapan Rasulullah SAW. Datangkan akhirnya apa? Eh, Abu Sufyan kan gitu. <clears throat> Tadi kan Abbas inginnya sudah kamu ikut aku nanti masuk Islam. Fa'arada al-Islam maka menawari untuk masuk Islam fatalaka ah, qalilan dia mundur sedikit ya ini agak apa enggak mau gitu ya ya kadang kan berat meninggalkan keyakinan dia kan itu summa zajaru abbas fa aslama kemudian abbas menghardik dia maka dia masuk Islam nah itu ini proses Islamnya Abu Sufyan ya demikian sudah tidak punya apa-apa kuat tidak ada dikertak tadi oleh apa oleh Abbas dia agak mundur tadi Akhirnya dia pun masuk Islam. Faqala Abbas maka Abbas pun mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan sungguh Abu Sufyan yuhibbul syaraf, dia ingin ketinggian." Dia dia dulu kan pimpinan. Tahu seorang oh, ini sifatnya dia suka kepemimpinan, suka kedudukan. Abbas mengatakan langsung kepada Nabi. Faqala maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dan adalah sahih lima Muslim. Man dakhala daru Abi Sufyan barang siapa memasuki rumahnya Abu Sufyan fa amin maka dia aman. Nah, ini ingin meninggikan kedudukan Abu Sufyan yang masuki rumahnya Abu Sufyan maka aman dan Abu Sufyan sudah masuk Islam radhiyallahu anhu. Wa man aghlaqa babahu fa amin barang siapa yang menutup pintunya maka dia aman. Pintu rumahnya. Wa man dakhala al-masjidil haram barang siapa maksud masuk Masjidil Haram fa amin maka dia aman. Ya demikian. Oleh Ibnu Hazm bin Hazm beliau mengatakan hadza nasun ini adalah nas ini adalah bukti, ini adalah dalil fi anna sungguhnya dia ini perang Fathu Mekah futihat dibuka dimenangkan sulhan dengan perdamaian La unwatan bukan dengan peperangan. Dan ini adalah salah. Yang benar adalah dikalahkan oleh Nabi SAW dengan peperangan. Karena nanti ada yang terbunuh dari orang musyrik. Sampai di sini.